keluar darah haid atau nipas. Kelima, hilang ingatan. Keenam, keluar mani dengan sengaja. Ada yang kemarin bertanya bagaimana kalau gosok gigi. Gosok gigi mah nggak apa, cuman makruh ya. Itu kumur-kumur juga nggak apa. asal lama tidak ditelan gitu ya, dikeluarin lagi. Gitu. Tapi kalau uh, gosok giginya makanya saya kalau gosok gigi biasanya saat imsak ya saat imsak kan imsak itu masih ada jeda orang masih boleh minum itu karena lampu kuning kalau sudah azan ya sudah nggak bisa lagi nah saat imsak seperti itu saya biasanya gosok gigi gitu tapi kalau kelupaan ataupun ada satu dan lain hal di siang hari karena tidur bangun nggak bisa juga tapi itu makruh ya karena biasanya odolnya ini gitu ya baunya rasanya itu kadang-kadang tetapi tidak membatalkan puasa nah bagi siapa yang boleh berbuka di halaman 233 orang-orang yang dibolehkan berbuka pada bulan Ramadan bulan puasa adalah yang pertama orang yang sakit apabila tidak kuasa berpuasa yang tahu tentang sakit ini adalah hatinya karena hati itu tidak pernah berbohong itu ya, kalau sakit sedikit sakit kepala sedikit buka mah ya tapi sakit kepalanya yang repot mungkin payah nah ini jadi kembali kepada hati itu rusoh ya keringanan yang telah Allah berikan tentu setiap orang bisa menilai jadi saya tidak bisa Allah begitu aja buka ya orang yang merasakan kan lain gitu ya dan biasanya sumu asihu berpuasalah kamu jika ingin sehat gitu Justru orang sang sakit itu kan kadang-kadang disuruh saum, disuruh puasa. Karena bulan puasa ini bulan istirahat. Selama 11 bulan kita pencernaan kita tuh saja tidak disuruh istirahat gitu kan. Nah, orang yang sakit apabila tidak kuasa berpuasa atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau akan melambatkan sembuhnya. Nah, menurut keterangan yang ahli dalam hal ini tentu dokter ya. Ini Bu dokter gimana nih Pak dokter? Oh, itu. Bu gimana Bu dokter? Oh iya ibu ini radangnya atau mahnya akut. Jadi harus istirahat dulu. Harus harus tidak puasa. Nah itu kan. Itu jadi ada ketentuan para ahli. Maka orang tersebut boleh berbuka. Dan ia wajib mengkodo apabila sudah sembuh. Sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti. Bagi yang tidak mungkin sembuh lagi, nah dibayar dengan fidyah gitu. Jadi jangan jangan bayar fidyah dulu kalau memang ada kesanggupan ada kemungkinan untuk sembuh. Kalau tidak mungkin untuk sembuh baru dengan fidyah memberi makan seorang fakir miskin. Jika lebih boleh <laughs> gitu ya. Setiap, setiap harinya membayar sepuluh fakir miskin makan oh, boleh bagus kan itu di Qurannya begitu. Khairul lakum. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan jauh ini di sini di, di, dinyatakan uh, jaraknya kurang lebih 80,640 ya kilometer 90 kilometer lah dibulatkan ini boleh berbuka jadi jangan dari kayu manis ketebet kok nggak puasa kan perjalanan ya ada ada ketentuannya gitu ya dan tentu semuanya juga nanti masakot tingkat kesulitannya yang dilihat ya kadang-kadang jarak yang jauh kalau pakai pesawat kan jadi dekat malahan Ya, orang yang dalam perjalanan jauh kurang lebih menurut buku ini jaraknya 90 km. Ini boleh berbuka. Tetapi ia wajib mengkodo puasa yang ditinggalkannya itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di surah kedua ya ayat 185 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana maridan marid sakit ya kalau kamu sakit au ala safar atau dalam perjalanan, mengadakan perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr Barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itu di surah Al-Baqarah ayat 185. Tentang tafsiran ini saya baca di tafsir di dalil Quran. Di sana menyatakan jarak itu tidak jadi ketentuan. Masakot juga tidak ketentuan. Yang penting ada perjalanan, ada sakit gitu. Itulah rusuh Allah ya keringanan yang Allah berikan buat hambanya. Tentu Allah Maha tahu Makanya kan ada dalam beberapa hadis Rasulullah mengadakan perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah mengambil air minum para sahabat. Apakah ini ketentuan ketentuan yang Allah berikan? Iya, seperti ini. <laughs> Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita suka ragu. Nah ini, jadi perjalanan. Tapi itu tadi ya, perjalanan yang tentu perjalanan yang ya, bukan bukan jaraknya dekat sekali. Ada ada ketentuan-ketentuannya. Dan itu tadi kembali kepada hati semuanya karena hati itu tidak pernah berbohong. Aduh sakit, aduh mah orang gak sakit nggak apa. Ya <laughs> kan ada banyak ya yang yang apa? Yang alasan gitu. Saat puasa mah, saat biasa gak mah-mahan gitu ya. <laughs> Nah ini. Yang ketiga yang boleh berbuka itu orang tua yang sudah lemah. Ya sepuh. Tidak kuat lagi berpuasa karena sepuhnya. Atau karena memang lemah fisiknya. Bukan karena tua masih muda tapi sudah payah fisiknya. Maka ia boleh berbuka dan ia wajib membayar fidyah. Bersedekah tiap hari 3 per 4 liter beras atau yang sama dengan itu makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin. Jadi satu hari mengeluarkan 3 per 4 liter. Mau lebih dari itu, itu lebih bagus, lebih baik. Nah ini di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa'alalladina yutikunahu fidyatu fidyatu tu'amu miskin. Dan wajiblah bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa mereka membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Para ulama menyatakan jadi orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh dalam artian eh, menurut logika kita memang sepuh dan sakit dan repot gitu ya. Jadi kemungkinan untuk sembuhnya secara secara kesehatan secara apa medis agak sulit gitu ya. Tapi kan semuanya Allah yang mengatur. Tapi ini e, anggapan manusia seperti itu. Yang keempat adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui anak. Nah, kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, nah ini boleh berbuka dan mereka wajib mengkodo sebagaimana orang yang sakit. Itu ya bagi orang yang hamil dan menyusui. Itu. Tapi bunda dulu tuh dia malah tidak mau lagi lagi ngandung saya terus puasa boleh juga gitu ya. Tapi itu tadi orang yang hamil atau menyusui <clears throat> yang takut karena keselamatan diri dan anaknya. Tentu kan semuanya itu tadi tergantung fisik situasi dan kondisinya ya. Ada beberapa malah enak kalau siam puasa di bawah saum anak kita. Ya boleh juga. Nah, kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan moderat terhadap anaknya, takut keguguran misalnya atau kurang susu yang air susunya yang dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya boleh berbuka serta wajib kodo dan wajib fidyah nih ya. Ini pendapat ini banyak nanti. Ini salah satu kita dari fikus fikih Islam dulu ya. Fikus sunnah nanti ada beberapa ketentuan. Jadi untuk orang hamil, ini menurut Fikusuna, sunnah, Islam ya, menurut satu satu sumber nih. Jadi jangan bingung karena memang banyak pemahaman. Itu. Tapi kalau beda pemahaman jangan dibilang murtad, jangan dibilang musrik, jangan dibilang keluar dari Islam itu karena memang memungkinkan dari dalil-dalil yang ada. Orang hamil dan orang yang menyusui anak, kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat pada dirinya harta anaknya. Ini boleh berbuka dan mereka wajib mengkodoknya sebagaimana orang yang sakit. Jadi hanya kodok saja. Nah, kalau keduanya hanya hanya takut, hanya takut akan menimbulkan modar terhadap anaknya. Jadi puasa mampu takut anaknya kalau tidak diberi air susu takut kurus jadi hanya kekhawatiran aja. Maka kalau dia tidak berpuasa boleh tetapi nanti harus mengkodo dan fidyah. Membayar fidyah, memberi makan fakir miskin tiap harinya 3 per 4 liter. Keterangannya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah sebagai berikut. An-Anasin kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafiri sawma wa syatra as-salat wa 'anil hubla wal murdi'is saum. Dari Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah salat dari orang musafir. Jadi orang musafir itu sebaiknya tidak lengkap itu dikosar dalam perjalanan ya musafir. Kadang-kadang kita kalau lagi ke Jawa kemana mengadakan perjalanan jauh kita pengennya lengkap gitu empat rakaat. Enggak yang, di, yang diinginkan tuh justru di kosar. Yang Allah butuhkan di situ dalam perjalanan bukan jumlah tapi kualitas ibadahnya. Kita inginnya tetap aja empat gitu jadi jama padahal di perjalanan dimungkinkan untuk jama dan kosar itu jama kosar kalau kalau kita memang berhenti di Jogja mau ke Jawa Timur apa kemana masih perjalanan ya jama kosar gitu ya. Ada juga angga ah, nanti Mau kosar aja boleh, tapi jama kosar. Dalam perjalanan itu tidak boleh sombong karena nanti tiba-tiba di jalannya macet, zuhurnya sudah di kosar, asarnya belum. Nah, nanti asarnya kan tidak ada temennya Karena jama itu zuhur dengan asar, jama takhir atau asar ke zuhur jama takdim, maghrib dengan isya gitu. Ada klasifikasi, ada ada pembagian-pembagian waktunya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah sholat dari orang musafir. Jadi dari, dari empat jadi dua. Subuh mah jangan dikosar ya <laughs> sudah seperti itu. Subuh jadi habis ya anda, itu ya dikosar dan memaafkan pula puasanya dan dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Itu hadisnya cuma sebegitu soal ketentuannya membayar fidya mengkodok tidak ditentukan di sini dalam hadis ini gitu ya dan dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui nah menurut pemahaman di fikih Islam ini bagi orang yang hamil yang menyusui anak kedua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi madarat kepada dirinya sendiri beserta anaknya boleh berbuka dan wajib mengkodok saja sebagaimana orang yang sakit. Tapi kalau hanya khawatir saja, nggak puasa juga nggak apa-apa gitu kan. Eh puasa juga nggak apa-apa, tapi khawatir saja. Khawatir dan takut air susunya tidak banyak. Nah ini kalau jika ingin berpuasa, tidak puasa. Jika tidak puasa, dia wajib mengkodo dan wajib membayar fidyah. Ada juga nggak usah, nggak usah bayar fidyah. Itu nanti ya, beberapa pendapat. Ya kalaupun bayar fidyah nggak ada salahnya kok, cuma 3 per 4 liter mau dilebihin juga boleh. Itu kan ibadah itu harus memang harus yakin. Makanya harus tahu dalil-dalil itu seperti itu. Nah ini. Itu dulu ya. Nah, besok mentakhirkan kodo. Boleh nggak mentakhirkan? Itu kemudian berbekam. Junub sampai pagi hari. Kan kadang-kadang e, karena su suami istri, kemudian kesiangan, ketiduran, kita sudah niat dari malam mau puasa kan, mau saum. Tiba-tiba ketiduran atau kesiangan, ya Allah, saya belum mandi besar gitu kan. Ah, ragu ya udah makan aja. Enggak, enggak gitu gitu ya. Puasa aja terus mandi. Nah, ini dilihat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nih. An Aisyah ta'anna an Aisyah ta'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ghairi ikhtilam summa yasumu fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai waktu subuh dalam keadaan junub karena hubungan badan. Bukan karena mimpi, bukan. Kemudian beliau terus puasa Ramadan. Tentu mandi ya, mandi mandi besar kan, mandi junub. Itu dulu ya. E, bagus ini ibu dan bapak untuk bekal e, untuk pemahaman kita para mu'alaf yang baru masuk Islam atau Islam dari kecil tapi nggak ngerti karena memang kan nggak belajar gitu ya. Nah belajar dari awalan ini pikir Islam ini bagus karena dia ada Qurannya, ada dalilnya, ada hadisnya gitu ya. Fikih Islam dimiliki Ibu. Saya tidak jualan buku ya. Silakan ke toko buku karena ini bagus. Buku ini bagus dan dari riwayat hidup penulis itu Masya Allah ini ya. Ini Bapak Haji Sulaiman Rasid ini dilahirkan di Liwa Lampung Barat orang Lampung ini tahun 1896 ya Allah ya Rabbi ya Masya Allah bermanfaat ilmunya ini. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru mu'alim, mu'alimin Mesir. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Al-Azhar Kairo. Ambil jurusannya fikih, spesialis ya, eh, fakultas syariah. Setelah selesai dia ke Indonesia di Departemen Agama juga di PT, PT, PT ya. Dia sekarang jadi WIN, Iya yen dulunya. Nah ini bagus sekali ini eh, buku ini. Pokoknya di PGA, di Aliyah, itu Sanawiyah dipakai. Itu kalau ke perguruan tinggi nanti sudah mulai fikih sunnah. Itu dulu ya dimiliki fikih Islam Haji Sulaiman Rashid. Silakanlah di toko-toko buku banyak ya. Kenapa bagus sekali buku ini? Karena bukan hanya tentang puasa. Kalau kita beli toko buku yang buku sekarang, Kemasannya bagus, harganya cukup lumayan karena dari kemasan isinya mungkin tentang puasa aja. Ini mah lengkap gitu ya. Dari mulai toharoh gitu ya, bersuci. Kitab sholat, eh, kitab jenazah, memandikan mayat, kitab jakat, kitab puasa, kitab haji, bagaimana haji dan umroh. Kitab muamalah, aturan jual beli. Masya Allah, faroid waris. Kitab nikah, tentang nikah Eh, kitab jinayah, ya pembunuhan dan segala tentang hukuman, tentang jihad peperangan, tentang makanan dan menyembelih bagaimana makanan yang halal dan haram, tentang uh, tentang hukum pengadilan, tentang kepemimpinan, kepemerintahan. Wih, Masya Allah ya. Fikih Islam. Bukunya tidak lebih dari 30 ribu ke bawah harganya ya. Itu dimilikilah ya. Kalau fikih Islam sudah, nanti ke fikih sunnah. Fikih sunnah uh, Said Sabit. Gitu ya. Baik, yang ingin bertadarus kami berikan kesempatan, silahkan.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 Nah, kalau menentukan surat-surat seperti ini ayat di ayat pertama biasanya sampai ayat kedua berpenampilan aneh. Penampilan aneh apa? Di atas hurufnya itu tiba-tiba ada baris berdiri atau ada selendang ya. Kalau di Rio bilang di selendang. Ada alis alis panjang ya, patah panjang. Nah ini bacanya yang pertama dieja. Dieja, panjang pendeknya ditentukan oleh tanda tadi. Kalau di atas tandanya ada alif, maka panjangnya satu alif. Kalau di atas huruf itu ada tanda alis, maka panjangnya tiga, tiga alif atau enam harokat. Bacanya dieja. Jangan hama. Tapi ha, ha, mim. Gitu. Ha, ha, mim. Jadi panjang pendeknya ditentukan oleh tanda yang ada di atas hurufnya. Sebetulnya yang tandanya alif itu, itu termasuk malajim muhafab harfi. Hayyun tohar. Sedangkan yang alif panjang, selendang itu malajim harfi musbah. Itu jadi ada-ada mirip, ada lagi nanti lagi musakwal kalim itu lain lagi. Itu matobi ketemu huruf bertasdid. Tentang ini di buku wajib bisa dilihat di halaman 41 42 ya. ya. Tentang madlajim harfi misbah dan madlajim um, hopap harfi. Kedua dibacanya di eja, ketiga berlaku hukum tajwid. Hukum tajwid itu nanti kalau mim mati ketemu mim, jadi ya mimi. Kalau nun mati ketemu huruf idhar jadi idhar. Kalau ujungnya huruf kolkolah jadi kol-kolahkan gitu. Ha, ha, mim gitu ya. Wal kitabil mubin. Wal alif lam komariah. Silakan ya yang ingin mencoba kami berikan kesempatan di 85904785 ya. Wal kita wal alif lam komariah. Wal kita kitabil mubin mubin mad ada sukun itu in gunna inna madja ismun fasil tadi ketemu alif kan memang begitu ah oh, bukan ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat itu yang benar tapi cetakan Indonesia ketemu alif padahal di atas alifnya itu ada hamzahnya Inna anzal al-ikhfa. In gunnah. Inna madja ismun fasil. Inna anzalna na mad asli hunya kosor. Fi mad tobi'i lay huruf lin. Lailatim idgom bi gunnah. Kenapa idgombi bi gunnah? Karena tanwin ketemu mim. Atau kasroh tayan tanwinnya, kasroh dua ketemu mim. Fi laylatim muba, muba mad asli. Mubarakatin tin idhar. Tanwin ketemu alif. Ketemu alif, ya memang begitu kan? Ketemu alif tuh. Padahal bukan ketemu alif ya, ketemu hamzah. Karena itu hamzah. Karena kalau arif fungsinya hanya pemanjang aja. Mubarakatin In gunnah. Inna kun gunnah. Kunna matubi'i. Muzirin. Mad arilis Sukun. Fi. Fiha. Matubi'i dua-duanya. Fiha yufuraku kunu, kunu am. Am. Idhar hukum mimati. Jangan ditahan. Jangan Kullu am. Jangan. Kullu am. Kullu amrin. Rin juga idhar. Tanwin ketemu ha. Tanwinnya kasroh dua. Kadis dua di bawah. kasroh Kasrotain. Kullu amrin hakim. Mad aridlis sukun. Ada tanda wakaf lah. Iya ada tanda wakaf lah tidak boleh berhenti tapi di situ ada nomor ayat nomor ayat sama nilainya seperti wakaf mutlak jadi kalau mau digabung boleh, berhenti juga tidak apa. Gitu ya. Kalau digabung, Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Ada tanda wakaf di situ. Kadang-kadang Quran satu dengan Quran lain ada beda tanda-tanda wakaf. Di sini ada tanda wakaf. Al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Ya sudah berhenti aja. Inna kunna mursilin. Biasanya mursalin di sini mursilin. Mur roknya tafkhim tebel. Roknya mati, tapi sebelum rok mati baris di atas. Mursilin. Rahmatam min rabbik. Rahmatam idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin ketemu mim. Tanwinnya apa? Tanwin itu, kan eh, tanwin itu kan tiga. Patah tain, kasroh tain, domah tain. Di sini patah dua. Tuh, madam diidgomkan, dileburkan, dimasukkan. Mir itu juga idgom. Idgomnya bila guna. Kalau tadi idgom bi guna, ini idgom bila guna. Kalau nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro. Di sini ketemu ro. Rahmatam mir rabbik. Hamas. In guna innahu hunya mad silah qasirah. Huwas alif lam samsiah. Huwas sami matobi'i. Huwas sami'ul alif lam komariah. Alim mad arid lisukun. Ini masih ada topik dengan puasa. Ini kelaparan hanyalah azab yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum musyrikin. Hamim demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Apa katanya di situ? Suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi ialah malam Al-Quran pertama kali diturunkan yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Itu malam Nuzulul Quran. Jadi ada hubungannya dengan topik puasa kan ini. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam. Menurunkannya itu Quran. Menurunkan Quran, Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Itu malam 17 ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Itu malam Nuzul, al Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya Segala urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rejeki, nasib baik, nasib buruk dan sebagainya ada dalam Al-Qur'an. Jangan mencari kitab lain. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Silakan ya kami berikan kesempatan ini kalau kalau teleponnya ada masalah silahkan ke handphonenya ya itu ke 0812 828 7881 kayaknya uh, handphonenya itu ya nanti dilihat uh, iya coba dulu tapi teleponnya ya 85904785 kalau bermasalah silahkan ke nomor lain surah ke-44 surah Ad-Dukhan ya. Silahkan dicoba di 85 Kita latihan membaca tapi jangan lupa ya. Jangan hanya dibaca juga latihan kita memahaminya. Melalui terjemah, terjemahnya enggak jelas melalui tafsir. Banyak kok buku-buku tafsir sekarang enggak jelas juga terjemahan Departemen Agama Enggak jelas juga pakai tafsir. Kita tanya pada ahli tafsir itu ya. Silahkan. Yang ingin tadarus di 85904785. Dari awal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ha ha ha mim dengan ha ma jangan ha mim ha kan matobi Sama seperti matobi panjangnya ya. Ha mad asli. Nah di sini tapi mad lazim har, muhabbab harfi. Mim mad harpi harfi musyba. Ha mim. Wal kitabil mubin. Inna anzallahu في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Silakan ya kalau mau masuk, masuk aja. Itu ke 85 90 4785. Iya.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 Innya panjang mad jahid munfasil kan? Ada alifnya kan di atas? Inna inna Bapak terbalik tadi, yang harusnya satu alif dipanjangin. Yang harusnya, ini boleh lebih ya, dua setengah alif, lima harokat. Ya, coba lagi. Inna panjang atau bi juga? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, mana? Lagi. Panjang. Iya. Panjang. Ya lagi. Inna anzalnahu fi Tinya panjang juga. Tinya matogi i kan. Tinya ya. Nah, kalau kalau nggak dibenerin mendadak begini, ah, oh, ya. benerinnya nanti aja suka lupa. Ah. Diulang lagi, yuk. Iya, iya, iya. Ustaz. Inna anzalna fi ketinggalan. Punya ketinggalan. Oh. <laughs> Iya. Lagi. Inna anzalna arahu fi lailatin mubarakatin inna kunna Inna sama. Ya. Dari fi, fi dari fi. Fi lailatin mubarakatin inna kunna muzirin Enggak. Fi lailatim mubarakatin inna kunna mundirin. Bapak matobinya masih panjangan nih. Oh, iya, Matobi iya. itu cuma dua ketukan ya. Dua eh, ketukan. Mm -mm, nanti dilatih. Terusin dulu. Fiha. Ya. Fiha. Kepanjangan. Iya. Kepanjangan. Oh iya. Fiha. فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم Iya, amnya idhar. Am, amrin, rinnya juga idhar. Amrin, eh, eh, dari kullu ya. Kullu am, kullu amrin hakim. Kullu amrin hakim amrum min idhar minnya idhar ini ihfa am amrum Saya baca tinggal matobinya dikurangi ya, panjangnya ya. ya. Baik Ustaz, Terima Ustaz kasih. saya mohon maaf nih beberapa Iya. Minggu nggak datang ke taklim oh, iya nggak <laughs> apa iya, ya, maaf Ustaz ya. Iya, ya, insya Allah mungkin kalau Sabtu Sabtu ini masih ada saya insya Allah akan Jadi kita pengajian nggak libur ya. Oh, baik, baik terima ya. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang lain bulan puasa libur, di kita nggak libur. Itu. Kayaknya Mas Sedikit sudah ada yang masuk ya, kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Siti. Di mana Mbak Siti? Ada di Cipayung. Cipayung. Lebih dekat dengan teleponnya ya, jangan berbisik-bisik. Yang kenceng ngajinya, silahkan ya. Jangan lupa hari ini juga yang ada taklim di Depok, pengajian seperti biasa. Bahkan ini para alumni diundang untuk hadir karena ada makan-makan sebelum puasa katanya. <laughs> ya silakan Mbak Siti yang kencang ya. Oh iya. Uh, ah, uh, ah. ya, mangga. Diulang lagi. Jangan bisa atau bis aja. Naik apa sih? Naik bis kota. Kemana? Ke pisangan. Naik apa? Naik bisa. Nggak ada bisa, bis aja. Bismillah. Ya, jangan ada e-nya. Bismillah. Kecil suaranya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Susah dengarnya. Didengerin orang-orang kecil. Ya, yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين حامين mulai aja. Alif, lam, mim gitu. Ha, mim. Ya, wal kitab. Ini kecil suaranya. Ya, lagi terusin. Wal kitabil. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Wal kitabil kata Alif aja. In, inna, dinanya yang panjang. Inna salna, fi lailatin mubarakah. Fi Diulang. Dari? Dari fi lailah. Fi Iya kan berarti di mubarakah. Sebelumnya kan ada fi lailah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ya. Fi lailatin mubarakatin inna kunna Rokok. Jangan yufe. Jangan yufe nih. <laughs> Kalau menemukan huruf mati itu kalau bukan huruf kol kolah, jangan dikol kolahkan ya. Fiha yuf. Fiha yufraku. Fiha yufraku kullu amarin hakim. Terus? ame. Ame, jangan ame am, am rom gitu. Amaram mino Tuh, jangan mino. Saya bilang huruf kalau bukan huruf kolkolah jangan ada e-nya. Kalau kul huwallahu ahad itu iya huruf kolkolah. Ini kan bukan huruf kolkolah. Am rom min rom min indina. Ada e-nya enggak? Kalau si teteh mah ame rom, mine. Jangan ada e-nya. Ya lagi. Ya? Ya. <laughs> Kenapa? Terusin. Am. Amaran min dina. Ya, satu lagi. Inna. Inna. Pun Terima kasih banyak berlatih lagi ya sudah pinter bacanya tinggal sedikit-sedikit ke kekurangannya ya. Terima kasih ya Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu dan Bapak jangan lupa hari ini ada taklim di Depok Eh, untuk para alumni diharapkan datang sebelum kita menjalankan ibadah puasa maaf-maafan <laughs> ya yo, ya. maaf-maafan setiap waktu setiap hari ya karena manusia tidak pernah lepas dari lupa dari salah jadi undangnya para alumni ini Bu Lisa sudah mempersiapkan sajian untuk ibu dan bapak itu yang akan hadir silahkan hari ini di Kartini 58 Kartini 58 ya Insya Allah pada sholat Jumat seperti biasa ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812 828 7881. Baik, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Untuk murotalnya dipersiapkan hari Sabtu surah An-Nisa ayat 23 hingga 48. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Eh, Radio y